Di antaranya adalah apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran di Al-Balad ayat yang ke-8 dan setelahnya ketika menyebutkan anugerah-anugerahnya kepada hamba-hambanya. Allah mengatakan alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa Bukankah kami telah ciptakan untuk insan ini kedua mata, juga lesan dan dua bibir? Jawabannya iya. Dan disebutkan ini untuk penyebutan anugerah nikmat. Sehingga maknanya adalah dua mata yang dimiliki oleh anak Adam itu merupakan minnatun minallah, itu merupakan anugerah besar dari Allah Jalla wa ala yang harus dia sadari. Lalu dia syukuri. Begitu boleh lisan dan dua bibir. <clears throat> Kedua mata untuk melihat. Lisan dan dua bibir untuk berucap Sehingga termasuk nikmat Allah Jalla wa'ala yang begitu besar kepada hamba-hambanya ialah nikmatul ainain. Nikmat dua mata. Nikmatul lisan wa syafatain. Juga nikmat lisan dan dua bibir. Yang menjadi pembahasan kita adalah barakallahu fikum nikmat lisan. Sehingga al-lisan min ni'amillahi ta'ala al-azimah allati an'ama biha al-insan. Lesan <clears throat> ini merupakan nikmat Allah yang besar yang Allah anugerahkan kepada seorang hamba, seorang insan. Dengan lesan yang dia miliki, dia bisa berzikir kepada Allah. Dia bisa tilawah kalamillah, membaca kalamullah. Dia bisa membaca sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bisa berdoa, dia bisa berdakwah, dia bisa menyampaikan ilmu, dia bisa menyampaikan bimbingan sunnah, dia bisa berkomunikasi dengan baik, dengan sesamanya, dengan orang dekatnya, dengan orang jauhnya. Banyak sekali hal-hal positif yang bisa dia lakukan dengan lesannya. Namun juga dalam banyak ayat, dalam banyak hadis, Allah Jalla wa'ala mengingatkan kepada hamba-hambanya tentang khatar lisan bahaya lesan yang tak terkendali bahaya lesan yang tak terkontrol juga Nabi kita Muhammad SAW dalam hadisnya mengingatkan kepada kaum muslimin tentang lesan ini Dia bisa digunakan untuk hal yang positif, membawa dampak positif, besar pahalanya. Tapi dia juga bisa digunakan untuk perkara-perkara yang negatif, perkara-perkara yang menyelisih agama, perkara yang menyimpang, dampaknya negatif, besar pula dosanya, ancaman kecamannya. Maka diingatkan hal ini. Allah Jalla wa'ala mengatakan dalam firman-Nya dalam Qaf ayat yang ke-18. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah seorang insan, seorang hamba melafatkan satu ucapan pun melainkan di sisinya ada raqibun atid. Raqib dan atid yang mencatat semua yang dia ucapkan. Ayat ini lafaznya berita. Namun isinya himbauan dan kewaspadaan. Jangan asal bicara. Jaga lesan. Kendalikan lesan. Kontrol lesan Kendalikan pembicaraan. Ingat, semuanya dicatat oleh Raqib dan Atid. Kalau baik, ditulis baik. Kalau jelek, ditulis jelek. Jangan sampai catatan-catatan kejelekan menumpuk dikarenakan ucapan-ucapan yang batil yang dihimbau, yang dianjurkan, ucapan-ucapan yang baik, yang positif, supaya catatan kebaikannya yang mendominasi. Barakallahu fikum. Di Al-Isra ayat yang ke-36 <clears throat> Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan tentang pentingnya menjaga mengendalikan semua anggota badan minha al-lisan semuanya ada pertanggungjawabannya Allah mengatakan dalam firman-Nya wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula kamu jangan mengikuti memperturutkan apa-apa yang kamu tidak punya ilmu padanya. Juga dimaknakan kamu jangan berbicara tentang apa-apa yang kamu tidak punya ilmu padanya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati, semua itu akan ditanya oleh Allah Jalla wa'ala. Apa yang kamu lihat akan ditanya, yang kamu dengarkan akan ditanya, yang kamu pikirkan dalam kalbu akan ditanya, yang kamu yakini akan ditanya, yang kamu lafalkan akan ditanya. Maka diingatkan hati-hati, jangan memperturutkan yang kamu nggak punya ilmu padanya. Kamu mengerjakan dengan kejahilan, dengan uh, hal yang menyimpang, hati-hati. Kalau bicara dengan ilmu, kalau mendengar dengan ilmu, kalau melihat dengan ilmu, kalau berkeyakinan dengan ilmu. Ini ayat sekali lagi itu kecaman, ancaman, tanbih. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang sangat banyak sekali membicarakan tentang masalah lisan. Ada yang sifatnya hasungan. Supaya dengan lesan ini kita menjadi hamba Allah yang terbaik, muslim yang paling afdal, yang paling utama. disebutkan di dalam Bukhari Muslim dari Abu Musa al-Ash'ari semoga Allah meridainya Beliau mengatakan qultu ya Rasulullah Aku bertanya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam <clears throat> Ayyul Muslimin afdal <clears throat> Muslim mana yang paling utama Muslim mana yang paling afdal Itu pertanyaan tentang tingkatan paling utama, paling tinggi pada kaum muslimin. Amal apa yang membuat seorang muslim menjadi muslim yang paling afdal? <clears throat> Beliau mengatakan Man salimal muslimuna min lisanihi wa yatih Muslim yang paling afdal <clears throat> ialah seseorang yang kaum muslimin selamat dari lesan dan tangannya. Dia tidak pernah menyakiti orang lain dengan lesan ucapannya. Tidak pernah mengganggu orang lain dengan tangannya, dengan perbuatannya. Selamat mereka semua dari kejahatan lesan dan tangannya. Dalam Bukhari Muslim dari Abdullah bin Amr bin As dengan lafaz kata beliau SAW Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Al-muslim seorang muslim yang sempurna Muslim yang sempurna keislamannya, Muslim yang paling afdal martabatnya, ialah seseorang yang mana kaum muslimin lainnya selamat dari lesan dan tangannya. Eh, Ini menunjukkan lesan itu ketika dijaga, dikendalikan, dikontrol jangan sampai dengan lesannya dia menyakiti orang lain, membolimi orang lain. Menjaga lesan jangan sampai mengucapkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang keji, kata-kata yang menyakiti orang, kata-kata yang membolimi orang, dijaga supaya ucapannya hanya kebaikan saja. Upaya itu merupakan upaya untuk seorang muslim tadi menggapai tingkatan keislaman yang paling utama. Menggapai kamarul Islam. Islam yang sempurna. Tingkatan muslim yang paling afdal. Besar pahalanya. Menjaga lesan Diriwayatkan oleh Tabrani dalam Mu'jamnya wal Baihaqi dalam Syu'abul Iman disahihkan dalam Al-Haythami rahimahullah dalam Majmu'uz Zawaid dari Abdul bin Mas'ud semoga Allah meridainya beliau mengatakan aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW ya Rasulullah ayyul a'mali afdal amal apa yang paling utama amal apa yang paling utama Beliau mengatakan as-salatu ala waqtiha. Salat pada waktunya. Ini haknya Allah Jalla wa ala. Thumma madza? Apalagi ya Rasulullah? Beliau mengatakan birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua. Thumma madza? Apalagi ya Rasulullah? Beliau mengatakan ayyaslaman nasu min lisanik Termasuk amal yang paling afdal ialah orang-orang selamat dari lesanmu. Atau syahid. Orang-orang selamat dari lesan kamu. Kamu tidak pernah menggunakan lesan ini untuk menyakiti orang, untuk menghina orang, mencaci maki orang, mencela orang, merendahkan orang, membuka aib orang, menghibai orang. Tidak pernah. Lesan kamu gunakan untuk perkara khairan, kebaikan-kebaikan, mendebar kebaikan. Sehingga orang selamat dari bahaya lesanmu. Itu amal yang paling afdal. Tingkatannya nomor tiga. Setelah haknya Allah Jalla wa'ala, haknya orang tua, baru lesan. Barakallahu fikum. disebutkan <clears throat> dalam hadis yang lain dari sahabat Mu'ad bin Jabal semoga Allah meridainya cukup panjang riwayatnya ketika Mu'ad bin Jabal bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam tentang amal-amal yang bisa mendekatkan ke dalam surga menjauhkan dari neraka belum menjawabnya, Lalu menjelaskan tentang beberapa amal-amal kebajikan yang dengan itu bisa menghapuskan dosa-dosanya. Kemudian Rasul mengatakan pada Muhammad bin Jabal semoga kalau meridainya. Ala ukhbiruka bi milaki dzalika kullih. Maukah aku tunjukkan kepada kamu inti dari semua tadi yang menguasai, yang memiliki semua amal-amal tadi. Kata Ma'an, ajal ya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Fa'akhadha birisanih. Beliau memegang lesannya, lidahnya, mengatakan kufa alaika hadha. Jaga satu ini. Tahan satu ini. Kendalikan yang satu ini Kontrol yang satu ini. Kalau kamu bisa menjaga lesan kamu, yang kamu ucapkan hanya kebaikan-kebaikan, kamu jaga jangan sampai mengucapkan kata-kata yang jelek, disertai engkau mengamalkan amal kebajikan yang diterangkan sebelumnya, ada tauhid, tambah syirik, ada rukun iman, ada sodako, ada kiamulail dan yang lain-lainnya, maka engkau akan bisa menguasai semua amal, engkau akan bisa mengerjakan semua amal kebajikan dengan pahala-pahala yang disebutkan sebelumnya. Kuncinya jaga lesanmu. Itu maknanya ketika dibiarkan tanpa dikontrol, tanpa terkendali. Mungkin saja amal kamu besar. Mungkin amal kamu banyak. Mungkin kamu mengerjakan amal-amal yang utama. Tapi semua tadi akan sia-sia belaka kalau lesan kamu dibiarkan tanpa kendali, engkau membolimi orang lain dengan lesanmu. Engkau menyakiti orang lain dengan lesanmu, mencela mereka, menghina mereka, mencaci maki mereka, melarat mereka dan yang lain-lainnya dari berbagai macam perkara-perkara yang fatal yang mungkar yang muncul karena lesanmu. Hilang semuanya tadi. Dan engkau nggak bakal dikatakan sebagai orang yang baik. Meskipun kamu telah mulai, kamu telah bersodakoh, kamu telah mengamalkan ini, mengamalkan itu. Tapi lisan kamu tetap terkendali. Tetap kamu dikatakan orang jahat, orang jelek. Apa mungkin itu? Mungkin. Dan itu termasuk keajaiban. Hal yang aneh yang terjadi pada Bani Adam. Saya bacakan ucapan Ibn Qayyim Tauziyah rahimahullah. Beliau menjelaskan cukup panjang dalam kitab beliau Jawabul Kafi atau Da'wa Dawa. <clears throat> Qala Ibn Qayyim Tauziyah rahimahullah ini sebagai bahan evaluasi kita. Wa min al-ajabi termasuk hal yang mengherankan, ajib أن الإنسان يهون عليه التحفظ tahaffudhu من أكل الحرام والظلم والزنا والسرقة وشرب الخمر ومن النظر sariqati وغير ذلك. hal yang aji, yang aneh Orang itu mudah sekali, gampang sekali menjaga dirinya. Berhati-hati dari makan yang haram kezaliman, berzina, mencuri, minum khamr, memandang yang haram-haram dan yang lainnya. Bisa dia. Gampang dia tinggalkan semuanya itu. Wa yas'ubu alaihi tahaffuzu min harakati lisani. Tapi sulit bagi dia mengontrol pergerakan lisannya ini. Sulit. Nggak mampu dia mengontrol, mengendalikan lesannya. Hatta tarrajula yusharu ilaihi fitini wa zuhdi wal ibadati. Sampai yang mengherankan, kamu akan menyaksikan seseorang yang ditunjuk ibadahnya, agamanya, kezuhudannya. Ini ahli ibadah, orang yang zuhud, orang yang memaham agama. Bukan orang awam, abangan, bukan. Ahlu din, Paham agama dia, ngerti agama dia. Harus zuhud, zuhud orangnya, harus ibadah. Nggak main-main. Wahwa yatakallamu bil kalimati min sahabillahi la yulki laha bala. Ternyata dia mengucapkan dengan kalimat-kalimat yang Allah murkai tidak pernah dipikir sebelumnya. Cara dia yanzilu bil kalimatil wahidati minha ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghrib dengan satu kalimat tadi dia tersungkur terjatuh lebih jauh antara langit dan uh, eh, antara timur dan barat tersungkur dalam neraka jahanam dengan satu kalimat tadi wa kam tara min rajulin mutawarri'in anil fawahishi wa zulmi walisanuhu yufri fi a'radil ahya'i wal amwat walaibali يقول. yakun betapa banyak kamu saksikan orang yang warak meninggalkan yang keji-keji yang muka yang zalim-zalim tidak mau dia meninggalkan kemaksiatan kefasikan tindakan yang kotor yang keji membolimi tidak mau dia tetapi lesan dia menyemburkan namanya yufri ya, kayak ucapan yang bul bul gitu ya kan nyembur begitu tapi lisan dia menyemburkan kata-kata yang merendahkan kehormatan orang yang masih hidup atau yang telah mati tidak peduli apa yang dia ucapkan mencaci maki mereka, mencela mereka, menghinakan mereka, menjatuhkan kehormatan mereka, membongkar aibnya mereka, bla bla bla bla yang terkait dengan kehormatan orang lain yang hidup atau yang mati. Itu ajib kata beliau. Ada gitu Beliau mengatakan wa idza aradta an ta'rifa dzalik. Kalau kamu kepingin tahu contohnya. Fanzur ma rawahu Muslimun fi sahihihi min hadis Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu. Kamu cermati kamu cermati sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Judub bin Abdullah semoga Allah meridainya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haddatsa beliau bersabda menceritakan anna rajulan qal ada orang di masa lalu di zaman Bani Israel dahulu dia mengucapkan wallahi la yaghfirullahu li fulan sungguh demi Allah Allah tidak akan mengampuni si fulan Wa inna Allah Ta'ala qal Allah berfirman man dzalladzi yata'alla alayya alla aghfir li fulan Siapa ini orang yang lancang bersumpah atas namaku at-ta'alli Allah bersumpah atas namaku aku gak mengampuni si fulan fa ini qad ghafartu li fulan wa ahbatu amalak aku telah mengampuni dosa fulan dan aku hancurkan musnahkan amal kamu Beliau mengatakan fahadzal abid alladhi qad abadallaha ma syai'budahu ahbatat hadhil kalimatul wahidatu amalahu kullah. Ada ibadah ini yang teribadah kepada Allah dengan waktu yang sangat panjang yang Allah kehendaki. Satu kalimat yang keluar tadi menghancurkan, memusnahkan semua amalnya. Dia mengatakan Allah demi Allah, Allah gak bakal mengampuni fulan. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه نحو ذلك Juga disebutkan yang semakna itu dari hadis sahabat Abu Hurairah semoga meridainya. Thumma qal, belum mengatakan fa'il kata Abu Hurairah, takallama bi kalimatin aw baqat dunyahu wa akhiratah. Orang tadi mengucapkan satu kata yang membinasakan dunia dan akhiratnya. Ini ada kisahnya ya kawan dia mengisahkan dulu di masa lalu di zaman Bani Israel ada dua orang saling datang. Datang. Saling azan. Khair insyaallah. Saling azan dulu gitu ya. Nah, nanti akan disebutkan kisahnya insyaallah Allah dan faedahnya. Sementara cukup. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum.